بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة أيها الأخوات رحمكم الله الحمد kita selalu sebutkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita yang tentu pasti kita tidak mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat diberikannya kita taufik, diberikannya kita peluang untuk membahas, mengkaji kitab-kitab ulama yang itu sebagai bekal kita dalam meniti kehidupan ini. Dan khususnya yakni yang paling kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah nikmat diberikannya kita eh, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu dari kitab-kitab ulama mengenai ilmu tauhid atau juga, juga dengan ilmu akidah ilmu akidah dan juga ilmu tauhid dan itu sekali lagi kita fokus kepada ilmu-ilmu semacam ini yakni ilmu akidah kita fokus kenapa karena ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling utama ilmu yang paling inti karena itulah tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu untuk itu yakni untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diantaranya adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan i'tiqad dengan keyakinan yang benar dan sekali lagi, ayol ikhwah, ayatul akhawat semuanya kita ketahui bersama seiring perkembangan zaman tentunya ilmu akidah ini diketepikan. Ah, kalau kita tidak sebutkan dikesampingkan gitu atau bahkan mungkin ada sebagian orang yang alergi terhadap ilmu yang ini dan sering kita mendengar sampai kapan gitu kan bahas masalah akidah, bahas masalah akidah. Sementara sekarang orang sudah e, permasalahan orang sudah bermacam-macam gitu dan lain sebagainya daripada yakni bisa atau boleh kita sebutkan sebagai syubhat-syubhat yang ada. Karena akidah sekali lagi adalah itu yang kita akan bawa mati. Jadi man rabbuka wa man nabiyuka itu adalah e, pertanyaan malaikat yang confirm kita akan jumpai nanti di alam barzah, kuburan. Jadi itu yang kita akan bawa nanti. Jadi kalau kita tidak mengkaji dari sekarang kemudian mengamalkannya sesuai dengan pemahaman yang benar, jadi mustahil orang itu akan bisa akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Walaupun secara teori bocoran soalan dah ada gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu ada sebab gitu supaya orang itu bisa mampu menjawabnya. Salah satu di antaranya adalah ada upaya di dunia ini, ada upaya ini salah satu upaya adalah menyibukkan diri menuntut ilmu bagian atau menuntut ilmu tentang hal tersebut, yakni terutama akidah. Jadi ini adalah inti. Jadi akidah itu orang kalau akidah orang itu sudah keliru gitu, sudah menyimpang atau terpesong gitu, menyimpang. Jadi itu tidak ada artinya yang lain. Tidak ada artinya yang lain. Artinya amal-amal soleh yang lain pun bisa berguguran, bisa berguguran. Oleh karena sekali lagi ayul ikhwah ayul akhwat apalagi sekarang kita ini di zaman yang begitu sibuk kita dengan dunia, dengan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan yang lain tentu yakni kita tidak bisa memaksakan diri untuk menuntut ilmu setiap hari begitu sebab ada tanggung jawab tanggung jawab apa masing-masing tanggung jawab tanggung jawab kita setiap hari misalnya tapi dengan itu kita walaupun demikian di tengah-tengah kesibukan kita berikan gitu waktu khusus untuk belajar ilmu ini. Jadi sekali lagi kita dah tahu pentingnya akidah, taib dan itu yang kita akan bawa mati nanti di kuburan. Dengan itu kita akan jadikan modal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang ada. Kemudian juga akidah tadi kita sebutkan sebagai landasan kesahihan, kebenaran amalan kita dan juga tadi kita sebutkan itulah tujuan utama kita di dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari yakni sekian banyak bahasan-bahasan mengenai pentingnya akidah ini. Nah, terus kemudian tadi kita sebutkan uh, seiring dengan itu kita dah faham kesibukan juga banyak gitu. Nah, kita pun memberikan sedikit waktu kita untuk ini, untuk bahasa untuk belajar ilmu secara keumuman gitu, belajar ilmu secara keumuman. Nah, sekarang waktu sudah sedikit gitu kan tempat belajar sedikit. Kemudian kalau yang sedikit tadi, yang sedikit demi sedikit, apalagi di bawahnya sedikit tadi tidak digunakan untuk belajar ilmu yang paling penting, ini kiranya rugi. Sebab apa? Ada orang misalnya waktunya sudah sedikit gitu ya untuk menuntut ilmu, tapi ilmu yang dituntut macam-macam. Ilmu konspirasi lah misalnya. Ah gitu. Ilmu misalnya ah, apa tuh? Politik siasa apa sebagainya itu itu yang dituntut nah, jadi itu ada kepentingannya tapi sekali lagi ilmu yang paling utama sebagai bekal kita yang kita bawa sehari-hari itu itu yang harus dipelajari itu yang harus dipelajari ya kalau kecuali kalau misalnya setiap saat setiap waktu itu menuntut ilmu mungkin dibagi-bagi gitu kan bagi mungkin ada kesempatan untuk belajar ilmu siasah syariah, ilmu apa dan sebagainya itu. Tapi ini dah sekali seminggu gitu, kemudian pelajarannya macam-macam gitu, macam-macam. Jadi eh, siasah politik, habis itu kemudian juga masalah ini, masalah itu sosial masyarakat, kemudian juga apa fokus kepada akhlak dan sebagainya. Itu bukan kita tidak apa tidak sebut sebagai penting tapi ini masalahnya kita orang yang uh, yang pandai adalah orang yang uh, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yakni yang penting di antara yang penting yang paling penting gitu jadi di antara yang paling penting ini adalah yakni belajar masalah akidah oleh karena kita di majelis ini sudah sekian tahun alhamdulillah kita usahakan memilih bahasan mengenai akidah bahasan mengenai akidah dengan alasan-alasan yang tadi. Dan alhamdulillah di majelis ini kita dah uh, khatamkan kajian bahasan walaupun uh, sesuai dengan kemampuan keilmuan kita misalnya dan pemahaman kita alhamdulillah kita rujuk kepada kitab-kitab dan itu yang kita bahas misalnya akidah dalam bab uh, akidah di antaranya kitab uh, apa usul as-sunnah usul as-sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal kemudian Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari kemudian yang terakhir kemarin kita uh, habiskan Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala yang meninggal tahun 449 Hijriah. Itu kita usahakan untuk menggali kitab-kitab akidah ini dan kita usahakan dari kitab-kitab yang mu'tabar di kalangan ulama dan kita pilih tentu semua kitab Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan taufik oleh Allah untuk membahas itu semua, yakni termasuk kutub atau kitab-kitab ulama salaf. Hmm. Di samping juga kitab tauhid, kemudian usul salasa dari kitab-kitab ulama yang mengikuti uh, jejak dan pemahaman ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi sekali lagi itu yang kita isi diri dengan akidah dulu, isi diri dengan tauhid dulu begitu. Baru menanjak menanjak kemudian mengambil wawasan ilmu-ilmu yang lain gitu tapi masalahnya tadi sekali lagi akidahnya tidak jelas gitu fondasi tauhidnya akidahnya tidak kuat goyang kemudian baru mencari ilmu mencari ilmu yang lain tadi kita sebutkan ilmu konspirasi istilahnya nah kita apa kita istilahkan jadi nanti kalau tidak begini jadi begitu jadi kalau begini begitu begini begini itu ilmu konspirasi mm -mm. jadi kalau kita tidak bergerak ini nanti itu juga yang ini jadi kalau kita tidak ini itu yang jelas saja nih sekarang kita jelas kita ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling jelas sekali ilmu akidah adalah ilmu yang paling jelas tidak ada ilmu yang sejelas yang yang paling jelas di antara ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu akidah hmm, kenapa karena ada jelas dari wahyu dari Al-Quran dan Sunnah gitu jadi sekali lagi itu ayul ikhwahul akhwat supaya kita lebih faham kenapa kita pilih gitu akidah sebagai bahasan kita lagi akidah lagi akidah lagi begitu supaya sekali lagi kokoh pondasinya gitu kita faham betul-betul uh -uh. dan sekali lagi ini juga supaya kita tidak goyah dari apa-apa yang disebut oleh orang-orang di belakang gitu orang-orang di belakang ini biasa gitu ini semua akidah akidah akidah gitu uh tapi ala kulli hal insyaallah uh, yakni insyaallah kan lebih kita faham pentingnya akidah seiring dengan kita memahami yakni apa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Taib. Dan insyaallah taala kita tidak uh, apa uh, apa bermukadimah panjang-panjang mengenai pentingnya ilmu akidah, kenapa kita pilih, kenapa kita bahas. Jadi alhamdulillah setelah kitab-kitab yang tadi jadi kita pilih selanjutnya untuk kita bahas kitab yang tipis gitu karena kita bahas kitab-kitab yang tipis yang sekiranya uh, yakni telah dibahas oleh ulama dan itu yang kita sekedar menukilkan apa yang disebut oleh ulama dalam syarahannya. Taib. Jadi yang kitab yang kita akan pilih adalah kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yakni kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini adalah kitab yang sangat sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali Eh, di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah ini sangat terkenal sekali dan nanti insya Allah eh, kita akan berikan ya ini mukadimah sedikit mengenai cerita-cerita yang berkaitan dengan al-aqidah atau kitab al-aqidah al-wasitiyah ini masyhur sekali jadi apalagi misalnya di kalangan penuntut ilmu ini apa sudah menjadi bahan wajib bagi mereka bahan wajib artinya seolah-olah yakni apabila misalnya al-aqidah al-wasithiyah ini eh, apa artinya ini adalah kata ulama bentuk daripada wallahu alam bentuk daripada keikhlasan daripada penulisnya. Jadi disebutkan oleh ulama di antara ciri-ciri keikhlasan penulis suatu kitab adalah kitab itu dari masa ke masa dibaca, dari masa ke masa dibaca. Dan bayangkan nih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu pada abad ke-7 Hijriah tentunya. Nah, dia meninggal. Jadi 700-an sekian Hijrah nanti kita akan sebutkan. Dan sekarang kita dah 1438 Hijriah. Dah sekian ratus tahun begitu. Masih kitab ini seperti fresh begitu. Nah, seiring dengan freshnya cetakannya. begitu, fresh. Jadi setiap daurah ini tidak ada daurah kecuali ini akan dibahas ini Daurah artinya kursus-kursus ilmu agama yang misalnya seminggu misalnya sebulan misalnya begitu jadi daurah intensif lah istilahnya nah, itu mereka selalu memilih artinya akan mengutamakan gitu kitab al-aqidah al-wasitiyah ini mm -mm. kenapa itu nanti kita akan tentu akan kita sebutkan insyaallah taala dan kita akan lebih faham setelah kita akan bahas Taib. Jadi al-aqidah al-wasitiyah ini ayul ikhwah al akhwat ini sangat terkenal sekali di kalangan ulama, di kalangan penuntut ilmu. Kenapa? Karena penting dan e, tingginya kedudukannya, tingginya kedudukannya, e -e, gitu. Artinya karena pentingnya. Satu karena isinya, isinya ini tidak terlepas daripada Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi SAW, ucapan ulama-ulama salaf itu satu. Jadi apa bahasa kita bobot ilmiahnya istilahnya istilah bahasa Indonesia itu bobot ilmiahnya itu itu itu besar kandungan ilmiahnya besar sekali jadi tidak keluar dan Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwasanya aku tidak menulis uh, kecuali daripada Al-Qur'an dan Sunnah kemudian aku tidak menukilkan sesuatu kecuali telah ada pendahuluku kata beliau nah nanti kita akan sebutkan terus kemudian itu dari segi kenapa ulama sangat mem, apa memperhatikan akidah luwastiyah ini. Karena tadi kandungan ilmiahnya maksudnya kandungan ilmiahnya yang begitu besar yakni akidahnya apa Alkitab, sunnah, kemudian ucapan-ucapan ulama dan juga isinya itu menyeluruh walaupun tipis nih tapi isinya tergolong menyeluruh. Tergolong menyeluruh dari akidahnya, dari tauhidnya, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian juga dari dari keimanan, masalah-masalah keimanan, masalah keimanan uh, pada hari akhir nanti itu kemudian masalah manhaj, bagaimana uh, apa sikap kita kepada orang-orang yang menyelisihi, kemudian dari segi akhlak lengkap. Jadi walaupun sedikit ini lengkap. Gitu. Jadi dari akidahnya, termasuk di dalamnya rububiyah, uluhiyah, asma sifatnya, kemudian termasuk masalah iman, yaumul akhir tadi kita sebutkan dari semua kandungan-kandung artinya dari bahasan-bahasannya begitu nanti kita akan jumpai kemudian dari segi akhlak tadi kita sebutkan akhlak akidah kita akhlak bagaimana akhlak e, sesama manusia kemudian juga manhaj sikap kita dengan atau kepada orang-orang yang menyelisihi jadi walaupun singkat, tipis, tapi kandungannya besar. Gitu. Jadi tidak heran ulama memperhatikan kitab ini dan menjadikan dia sebagai materi sebagai materi atau sebagai bahan untuk dibahas di dalam daurah-daurah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kata ulama, kenapa diperhatikan ini? Karena penulisnya. Karena penulisnya. Ini bukan orang sembarangan. Nanti kita akan ah, apa? Kita akan sedikit menyebutkan biografi beliau ya ini penulisnya adalah Ibnu Taimiyah ringkasnya itu yang dikenal dan dia karena penulis karena suatu buku misalnya kalau dia tidak ilmiah misalnya misalnya lah kalau ada satu buku tidak ilmiah tapi ditulis di situ penulis yang sangat masyhur sekali ini kira-kira buku tersebut laris apa tidak laris gitu karena dilihat penulisnya belum orang tuh tidak perlu lihat misalnya belum lihat misalnya isinya dia tulis penulisnya misalnya apa misalnya ustadz siapa gitu dan lihat dah oh ini oh dah beli dah <laughs> belum lihat udah beli gitu misalnya lah belum lihat dah ambil baca gitu kenapa pengaruh penulis karena portal itu penulis ini pengaruh dalam buku nah oleh karenanya ulama juga dan nanti kita akan nukil-nukilkan sedikit apa yang disebut oleh ulama-ulama mengenai pujian-pujian mereka terhadap akidah al-wasitiyah ini jadi di antara sebabnya tadi kandungan ilmiah yang sangat besar, kemudian kedudukan penulisnya. ha, kedudukan penulis yakni Ibnu Taimiyah itu di kalangan ulama, baik ulama yang setuju atau yang pro dengan dia gitu atau yang kontra yang tak setuju atau musuh beliau. Jadi teman, lawan gitu, ini semua mengakui keilmuannya gitu. Itu masalahnya. ha, jadi jadi sedikit ulama yang seperti itu. Bila karena karena kedudukan Ibnu Taimiyah, keilmuan beliau, jadi kitab-kitab beliau ini semua laris. Hmm, kitab-kitabnya semua semua diperhatikan oleh ulama. Nah, ini yang tipis nih, apalagi yang tebal. <laughs> apalagi yang tebal, dah confirm apa di jadi bahan bahan tesis lah, bahan apa semua. Jadi itu itu karya-karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ini menunjukkan kedudukan ilmiah beliau di sisi ulama gitu di sisi ulama oleh karena kita pun walaupun kita bukan ulama ya wajarlah patutlah kita untuk mengetahui sedikit siapa beliau gitu supaya kita kenal siapa beliau nah, ya kita misalnya sering menukilkan uh, dan merujuk kepada ucapan-ucapan beliau kitab-kitab beliau misalnya nah, kita seharusnya lebih paham siapa beliau dan biografi beliau tersebar sekali biografi beliau sangat banyak sekali sehingga kalau berbicara masalah biografi beliau itu tidak cukup digabung-gabungkan dengan eh, apa namanya? dengan topik lain. Tidak cukup. Jadi di apa istilah bahasa kita di sambi sambi istilahnya. Ini sekarang kan kita sambi. Sambilan gitu maksudnya. Kita akan sambilan, sambilan kita akan intinya akan membahas kita beliau, itu tidak. Nah, jadi sambilan itu kita memperkenalkan beliau. Seharusnya ini haknya beliau ini itu ceramah khusus gitu ceramah khusus untuk membahas biografi beliau. Nah, dan itu kiranya mungkin berjam-jam gitu, satu jam tak cukup. Nah, kenapa banyak sekali? Setiap penulis, setiap penulis, kalau kita melihat kitab-kitabnya yang ada, setiap penulis itu menulis biografi, tapi tidak secara keseluruhan. Karena kalau keseluruhan dia akan jadi tebal, dia akan jadi tebal, gitu. Ada yang paling lengkap, ada yang terhitung paling lengkapnya, terhitung paling lengkap biografi yang ditulis itu ada 600 halaman. Itu yang itu yang katanya paling lengkap katanya. Tapi itu pun belum lengkap kalau disebut nukilan-nukilan yang disebut oleh ulama-ulama yang ada. Sehingga caranya apa tuh? Banyakkan biografi misalnya memfokuskan biografi Ibnu Taimiyah misalnya dalam hal ujian-ujian yang beliau hadapi. Nah, gitu. Dalam hal keilmuannya gitu. Dah. Dalam hal ibadahnya gitu dah. Dalam hal jihadnya dalam hal musuh-musuhnya berarti tidak banyak tuh jilid-jilidnya itu banyak sekali kalau kita apalagi sekarang sambilan-sambilan tuh susah uh, belum kenal gitu uh, ah, karena ini sebab itu patut disebut Syekhul Islam itu dijuluki Syekhul Islam jadi sedikit jadi mengenai Syekhul Islam ini adalah julukan gelaran jadi gelaran jadi Syekhul Islam ini Syekh artinya Syekh jadi orang yang dituakan orang yang dituakan. Ya tentu yang dituakan di sini adalah dalam hal ilmu, keilmuan gitu, dalam hal ibadahnya, dalam hal segala hal yang berkaitan dengan agama dia yang paling terdepan. Dia yang paling terdepan. Islam Islam gitu, Syekhul Islam oleh itu dia yang paling terdepan dalam sisi ilmu, dalam sisi ibadah pada zaman beliau. Maka beliau dijuluki Syekhul Islam. Hmm. Dan apa lakop gelaran julukan Syekhul Islam ini ini tidak asing bagi ulama-ulama. Tidak asing bagi ulama. Ah, dan yang paling pertama sekali digelari Syekhul Islam ini adalah yang paling pertama sekali adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Itu yang disebut oleh ulama sebagai orang yang pertama sekali dijuluki Syekhul Islam. Ah, karena wajar mereka Syekhul Islam itu tidak sahabat-sahabat semua Syekhul Islam gitu. Ah, dan juga terus apa ulama-ulama menyebutkan guru-guru mereka sebagai Syekhul Islam. Guru-guru mereka Syekhul Islam. Nah, kita sebutkan tu hari waktu kita sebutkan biografi misalnya uh, Imam Qutadah bin Da'amah As-Sadusi misalnya kata Imam Adz-Dzahabi Syekhul Islam. Ha, begitu. Imam Asy-Sya'bi misalnya kita sebutkan Imam Dzahabi menyebutkan Syekhul Islam. Jadi banyak Syekhul Islam, Syekhul Islam gitu. Jadi itu adalah gelaran-gelaran. Nah, sekarang karena di zaman kita ini sekarang dah jauh sekali dari zaman mereka begitu. dan yang paling menonjol gitu dalam perjuangan e, melawan e, akidah-akidah e, yang batil, perjuangan melawan e, suatu hal yang menyimpang dari akidah, dari sunnah, dari bid'ah dan sebagainya, beliau ini Ibnu Taimiyah ini. Sehingga kalau disebut Syekhul Islam saja, kemudian tidak disebut namanya, berarti itu yang dimaksud Ibnu Taimiyah. Nah, istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya disebutkan oleh Syekhul Islam, oleh Syekhul Islam banyak betul tidak tadi kita sebutkan Abu Bakar Umar pun dijuluki semacam tadi banyak ulama-ulama semua Syekhul Islam semua nah tapi di zaman sekarang ini sudah sepakat ulama gitu di kalangan ahlu sunnah gitu ya kalau disebut Syekhul Islam berarti yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah gitu. kenapa karena memang perjuangan beliau yang sangat besar sekali kemudian pengorbanan beliau jiwa dan raga yang nanti kita akan sebutkan sedikit yakni berkaitan dengan itu sehingga wajar gitu. Beliau disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam gitu. Syekhnya yakni Syekh dalam agama Islam ini dalam dari segi keilmuannya gitu maksudnya. Karena perjuangan dan kitab-kitabnya sangat berpengaruh. Tidak ada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kecuali menuntut ilmu dari kitabnya. Kecuali menuntut ilmu dari kitabnya, termasuk Muhammad Abdul Wahab, termasuk nanti kita akan sebutkan murid-muridnya termasuk Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir itu muridnya juga. Nah, Imam Ibnu Qayyim juga muridnya begitu. Nah, terus sedikit, kenapa ini, ini susah untuk kita tertipkan satu-satu dia punya biografi dari mana kita mulai itu susah. Yang jelasnya lahirnya ada jelas gitu. Karena ulama menyebutkan nih, ada yang menyebutkan ukuran ilmiahnya, ukuran ilmunya eh, Ibnu Taimiyah ini jadi Ibnu Taimiyah tuh nanti kita akan sebutkan banyak sekali dia punya tulisan-tulisan. Jadi kalau sekira Ibnu Taimiyah tidak ada bukti gitu kata ulama, tidak ada bukti dia sebagai orang yang top dalam bidang ilmu ini Syekhul Islam tadi kita sebutkan, tidak ada bukti misalnya tidak ada bukti uh, tulisannya, kitab tidak ada misalnya. Maka cukup bagi buktinya, cukup bukti Ibnu Taimiyah ini seorang ulama besar kalau misalnya tidak ada kitab-kitabnya, cukup buktinya adanya Ibnu Qayyim itu. <laughs> Iya. Jangan orang sebut Ibnu Qayyim ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Jadi orang pun tengok muridnya, wah muridnya begini, gimana gurunya kan? Ah gitu dia punya ukuran lah. Tapi Ibnu Taimiyah bukti-bukti keilmuannya banyak sekali. Hmm. Tapi ukurannya seperti itu gitu. Taib. Jadi sekali lagi membahas biografi Ibnu Taimiyah ini sekali lagi ini bukan ya, apa kita kalau kita boleh sebutkan nih kita tidak memberikan haknya secara penuh gitu ya karena untuk memberikan haknya secara penuh ini tentu kita eh, akan menghabiskan banyak waktu sekali berjam-jam gitu kita akan bermajlis kalau misalnya sekarang misalnya majlis satu jam berarti nanti minggu depan tambah lagi gitu kan <laughs> untuk nyam lagi uh -uh. kenapa karena memang biografinya banyak sekali sisi hidupnya banyak sekali kenapa karena orang ini memang kalau kalau dari sisi keluarga satu saja yang dia sebutkan dari sisi apa dari segi berbakti kepada ibunya itu saja nah, adapun anaknya itunya itu tidak dibahas kenapa karena beliau ini tidak nikah tidak kawin beliau jadi jadi yang masalah-masalah rumah tangga itu memang kurang sedikit apa biografinya karena memang dia tidak kawin dia kalau udah tidak menikah berarti anaknya tidak ada tidak udah berarti selain itu umurnya habis berjihad ilmu kena penjara, jin nanti kita akan sebutkan. Sampai ada yang menyebutkan di antara ulama menyebutkan kalau di karena beliau keluar masuk keluar masuk penjara nih ceritanya nih. Keluar masuk keluar masuk penjara. Terhitung gitu kalau dihitung masa penjaranya itu dari sekian umurnya terhitung beliau mendekam misalnya di dalam penjara tinggal di penjara itu selama 18 tahun. Gitu. Jadi bayangkan tuh di penjara selama macam itu artinya keluar masuk keluar masuk gitu maksudnya belum masuk sampai meninggal nanti kita akan sebutkan di penjara beliau rahmallahu taala jadi di penjara berjihad nulis itu luar biasa dah itu itu mungkin tak masuk akal begitu tak masuk akal ilmunya sedemikian banyak begitu nulisnya kemudian penjaranya belum lagi ibadahnya wah itu luar biasa dah ini Ibnu Taimiyah nih sehingga apa tadi kita sebutkan beliau ini diakui gitu diakui oleh yang senang yang suka dengannya oleh yang memusuhinya begitu dan nanti kita akan nukilkan taib ah, sehingga dalam hal ini kita nukilkan satu saja di antara murid beliau yakni Ibnu Rajab Al-Hambali nah ini masyhur nih muridnya jadi ini ini apa Ibnu Qayyim Ibnu Rajab Ibnu Kathir itu kita dah tahu itu tidak hmm. ah, ah. itu murid-muridnya gitu sehingga wajah tadi kita sebutkan kalau seandainya tidak ada bukti ilmiah gitu, tidak ada kitab kita cukup nih orang-orang ini sebagai buktinya. Nah, beliau ini sangat mumpuni dalam bidang ilmu. Nah, mengenai kenapa kita sebutkan tadi tidak cukup dengan ceramah sekali dua kali gitu, tidak cukup untuk menyebutkan biografinya. Karena Ibnu Rajab sendiri, Ibnu Rajab dalam kitabnya Tobakot Al-Hanabila, ada kitabnya Tobakot Al-Hanabila, Zail Tobakot Al-Hanabila namanya, Zail Tabaqat Al-Hanabila. Itu beliau tulis di situ biografi ulama-ulama mazhab Hambali. Nah, termasuk di situ Ibnu Taimiyah, gurunya. Nah, ketika beliau akan menerjem akan uh, menyebut biografi Ibnu Taimiyah, beliau sebutkan mukaddimahnya. Katanya wa syuhratuhu tughni 'anil itnab fi dzikrihi wal ishaf fi amrihi. Nah, itu katanya. Singkat padat katanya. Ya, tapi beliau sebutkanlah biografinya juga. Tapi itu muka mukadimahnya. Jadi keter apa keter ket, apa terkenalnya beliau, populernya beliau begitu. Ya, Itu telah cukup gitu. Telah mencukupi dari tulisan-tulisan yang panjang-panjang gitu. Telah mencukupi dari tulisan-tulisan yang panjang. Jadi populernya beliau, terkenalnya beliau itu telah mencukupi dari tulisan-tulisan yang panjang dalam hal menyebutkan keadaan-keadaan dan perjalanan hidup beliau. Ini kata Ibnu Rajab. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali ini termasuk murid beliau. Beliau meninggal tahun 795 Hijriah. 795 Hijriah. Termasuk murid uh, daripada Ibnu Taimiyah. Jadi apa maksud ucapan Ibnu Rajab ini? Jadi sebenarnya tulisan-tulisan kita ini sudah apa istilahnya tidak memadai lah, tidak sebanding dengan terkenalnya beliau nih, gitu maksudnya. Jadi pada zamannya itu beliau terkenal, beliau terkenal. Jadi untuk menulisnya itu pun tidak apa tidak sebanding dengan terkenalnya beliau itu maksudnya. karena terkenalnya beliau orang dah benar, oh Ibnu Taimiyah gitu. Jadi dah cukup, tak perlu panjang-panjang tulisan gitu sebenarnya. Kalau orang dah dengar Ibnu Taimiyah, oh dah berarti dialah gitu. Tidak ada lain. Itu maksud Ibnu Rajab. Jadi berarti ini luas sekali begitu. Dia punya biografi ini. Terkenalnya beliau sangat luar biasa gitu. Entah terkenalnya memang karena ilmunya dari segi kalangan ini atau karena memang sering masuknya penjara itu juga termasuk terkenal kasihan. Nah, begitu. Rahmatullah taala. Taib. Jadi itu dengan ringkas kita sebutkan sebagai mukaddimah gitu ya apa yang disebut oleh Ibnu Rajab tadi. Ibnu Rajab saja mengakui begitu. Ini gurunya ini terkenalnya pun sudah sudah mencukupi. dah tulisan-tulisan kita ni pun sudah sudah tak semanding dengan apa yang yakni nama beliau yang sangat terkenal. Taib. Adapun kita sebut tentu sekarang nih kita sebut nama beliau. nama beliau nih. Ya biasa setiap orang yang menyebutkan biografi kan menyebutkan namanya gitu. Sebab tadi kita susah ini untuk mentertibkan mana satu dari mana satu kita akan sebutkan apanya kita sebutkan susah nih karena memang luas sekali biografinya tapi tidak masalah, kita akan sebutkan coba satu-satu dulu kita tertibkan. Nama beliau disebut dalam biografi beliau adalah nama beliau Ahmad. Ahmad nama beliau. Gelarannya Taqiyuddin. Jadi disebut Ahmad Taqiyuddin. <laughs> Kunyahnya kunyahnya Abdul Abbas. Kunyahnya Abdul Abbas. Kunyah adalah nama yang didahului oleh abun, umun, Nah, begitu. Jadi bapak Abbas, misalnya kalau Abul Abbas kan umun misalnya umu apa gitu. Nah, tadi kita sebutkan beliau tidak menikah. Terus kenapa disebut Abul Abbas? Dari mana adakah anaknya Abbas? Adakah apakah beliau memiliki anak namanya Abbas? Tidak, jawabannya tidak. Karena kurnya ini sunnah, walaupun tidak ada anak gitu, walaupun tidak ada anak namanya ini pun disebutnya dah kita sebutkan banyak sekali contohnya. Aisyah misalnya, Ummu Abdullah misalnya. Umar misalnya kita sebutkan Abu Hafsin tidak ada nama anaknya Hafsin uh, gitu uh, dan lain banyak sekali sekarang ni nama beliau yang asli Ahmad julukannya gelarannya Taqiyuddin terus kunyahnya Abdul Abbas uh, itu nama beliau kemudian binnya sekarang kita sebutkan dengan lengkap bin Abdul Halim berarti ini bapaknya bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Qasim bin Al-Qasim Al-Khudari bin Abil Qasim Al-Khudari bin Abdullah bin Taimiyah. Ah, gitu dah. Itu ringkasnya. Dia punya nasab. Al-Harrani, beliau yakni tinggal di kawasan Al-Harrani. Nah, sering disebut sebagai Taimiyah. Ah, Ibnu Taimiyah itu yang masyhur sekali. Padahal nama beliau Ahmad, gitu kan? Ahmad bin Abdul Halim. Taimiyah. Taimiyah ini kata muridnya, muridnya yang bernama Abdul Hadi, muridnya yang bernama Abdul Hadi. Ah. yang meninggal tahun 744 Hijriah. Nah, jadi setiap muridnya ini memiliki biografi sendiri-sendiri terhadap beliau. Ibnu Kathir memiliki. Tadi Ibnu Rajab memiliki. Imam Zahabi dah confirm memiliki. Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya selalu sebing selalu sebut Syekhina, guru kami, guru kami. Itu dalam kitab-kitabnya. Jadi ada nostalgia masing-masing lah dengan gurunya. Nah, yang paling lengkap yang menulis mengenai biografi di antara murid-muridnya itu adalah ini, Ibnu Hadi ini. Eh, Ibnu Abdul Hadi itu paling lengkap sekali katanya disebut sebagai Taimiyah disebut sebagai Taimiyah kakek beliau eh, kakek atau atuk beliau eh, itu memiliki ibu memiliki ibu yang dijuluki Taimiyah nah, jadi memiliki ibu yang juluki dijuluki dan dinamakan Taimiyah. Berarti ini apa tuh? Ibu daripada kakeknya begitu. Ibu daripada kakeknya. Berarti jauh sekali memang gitu. Karena tapi biasanya orang Arab itu memberikan julukan suatu yang aneh-aneh biasanya. Supaya yang aneh aneh supaya mudah dikenali atau mudah diingat gitu. Nah, kalau kita melihat namanya tadi kan semua dah dah, dah banyak dengar gitu kan Abdul Halim, Abdus Salam, semua berarti susah untuk dijuluki itu betul tidak? Nah, Taimiyah ini yang agak ini sedikit. Ah gitu. Jadi orang tuh kalau mau terkenal itu buat yang aneh-aneh. gitu, salah satu kaedahnya gitu. Ah, tapi Ibnu Taimiyah ini tidaklah sengaja gitu kan. Mm -mm. Taib. Jadi Ibnu Taimiyah ini nama uh, ibu daripada kakeknya. Nah, dan beliau ini seorang penasehat jadi orang yang wa'id jadi orang yang tukang nasihat jadi suka nasihat orang gitu jadi orang baik juga gitu orang berilmu suka nasihat begitu jadi terkenal juga nah, itu salah satu di antara penyebab dinamakan dia Taimia, jadi nama daripada ibu kakeknya tadi kita sebutkan beliau lahir pada hari Senin pada hari Senin Senin ada yang menyebutkan tanggal 10 ada yang menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di kawasan yang bernama Haran. <coughs> gitu. Ini ringkas saja kita sebutkan. Huh? Di sekitar kawasan-kawasan dekat-dekat dengan Irak, Abang Suria, huh? 661 Hijriah. Hmm. Taib. Jadi kawasan-kawasan Syam juga di situ. Nah, terus kemudian disebut dalam biografinya pada tahun 667 ini beliau lahir tadi kita sebutkan 661 Hijriah nah, di Harran tadi kita kawasan namanya Harran. Taib. Terus uh, pada tahun 667 Hijriah itu pada waktu itu dan nanti kita akan sedikit sebutkan keadaan-keadaan yang yang yang besar atau keadaan-keadaan yang mempengaruhi lingkungan beliau pada waktu itu. Jadi intinya 667 hijrah beliau hijrah ke apa tuh Damsyik. Apa Damsyik sekarang? Damaskus. Damaskus gitu Berarti dia di Haran masih di kawasan Syam gitu kan. Nah. Terus sekarang nih 667 hijrah karena ada serangan daripada Tatar. Apa Tatar tuh? serangan daripada Mongolia, Tatar tuh diserang pada waktu itu pada waktu 600 berarti beliau umurnya berapa nih? Baru 6 tahun ya. Baru 6 tahun hijrah ke Tatar, eh hijrah ke Damsyik, Damaskus. Nah, nah di situ beliau menimba ilmu. Di situ beliau menimba ilmu, menghafal Quran, semua-semua di situ. Nah, jadi karena beliau ini memiliki yakni kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, hafalannya kuat, cepat, pemahamannya bagus begitu. Sehingga sekitar umur yakni belum umur 20 tahun sekitar umur 16 17 tahun dia sudah hafal tuh. Sudah hafal apa tuh Musnad Imam Ahmad, sudah hafal Kutubus Sitah dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi, oleh karena itu di antara ulama-ulama yang menghafal Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad tuh puluhan ribu tuh dia punya hadis. Puluhan ribu hadis di situ. Sehingga kalau misalnya jilidnya, kalau jilid itu ada yang 30-an lebih jilidnya itu. Musnad Imam Ahmad. Sedikit saja di antara ulama-ulama yang menghafal. Ada yang menyebutkan termasuk yang menghafal adalah Ibnu Taimiyah ini. Ada yang menyebutkan termasuk yang menghafal adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada yang menyebutkan juga Ibnu Katsir juga menghafalnya. Sedikit, tidak tidak banyak karena itu yang paling uh, kitab hadis yang paling banyak itu si Imam Ahmad itu, Musnad Imam Ahmad. Nah, beliau apa berumur 17 tahun atau 20 tahun ke bawah itu masih masih 20 tahun ke bawah itu dah dah dah menguasai disiplin ilmu itu. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apa lagi? Semua ilmu yang ada. Sehingga eh yakni pada tahun eh pada umur 20 tahun 20 tahun lebih kurang gitu 20 tahun beliau telah diangkat menjadi mufti beliau diangkat menjadi mufti gitu di Damsyik itu. Artinya mufti di sini orang-orang bertanya kepada dia. Orang-orang bertanya kepada bertanya dia permasalahan-permasalahan gitu. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Ibnu, eh, Ibn Abdul Hadi tadi muridnya disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi nah, menceritakan keadaan gurunya pada waktu di Damaskus di Syria tuh di Damsyik. Nah, katanya Beliau di situ sami al musnad Imam Ahmad. Beliau di situ mendengar hadis-hadis musnad Imam Ahmad, hadis kutubus sitah. Di situ dia menuntut ilmu di situ. Hmm. Terus ujung-ujungnya beliau sebutkan fambahara ahlu damsyik min farti zakaihi wa sayalani dhihnihi wa quwwati hifdhi wa sur'ati idrakihi. Ini dalam cerita daripada Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Qut Ad-Durriyah. Tadi kita sebutkan Ibnu Abdul Hadi ini adalah salah satu murid Ibnu Taimiyah yang paling lengkap dalam menceritakan keadaan gurunya dalam kitabnya Al-Uqud Ad-Durriyah namanya. Nah, Ibnu Abdul Hadi tadi kita sebutkan. Beliau menyebutkan menuntut ilmu di Damsyik tadi di Damaskus kemudian menjadi mufti di umur yang sangat muda sekali gitu, menguasai ilmu di di bawah umur 20 tahun, menghafal semua-semua, maka orang-orang Damsyik, masyarakat Damsyik di situ imbaharo gitu. Jadi apa istilahnya? Boleh disebut apa dahsyat, terkejut gitu, ter, apa kagum gitu. Takjub dengan keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. Keilmuannya dari segi kepandaiannya, kecerdasannya, keilmuan daripada encernya otaknya itu kita sebut encer otak itu tidak kalau dia apa apa, apa uh, otaknya itu lancar, kemudian berpikir cepat disebut bahasa Indonesia itu encer namanya, encer otaknya, jalan otaknya gitu. Terus hafalannya kuat tadi kita sebutkan, terus cepat dalam menanggapi sesuatu, memahami sesuatu cepat. Nah, tidak semua. Jadi orang tuh ada ada kadang orang tuh diberikan pemahaman cepat paham, tapi hafalan lambat. Hmm. Ada yang cepat hafalan tapi pemahaman lambat. Ada yang cepat paham kemudian cepat hafalan, tapi belum tentu dia pandai cepat dalam menyikapi sikap. Nah, ini Ibnu Taimiyah semua semua masuk di situ. Ini kata muridnya nih, Ibnu Abdul Hadi. Dan beliau ini seorang ulama. Nah, gitu. Jadi itu, jadi Ibnu Taimiyah dah terkumpul sehingga tidak heran masyarakat Damsyik tadi itu kagum. Begitu. Dengan adanya muncul ada orang nih. sehingga ada istilahnya ulama-ulama ada sebagian ulama mengistilahkan umat jadi Ibnu Taimiyah ini adalah terkumpul pada dirinya umat-umat. Jadi umat, jadi masyarakat umat gitu ya, community ada pada satu orang. Itu istilahnya, diistilahkan. Umat jadi fil ummah. Jadi umat suatu umat banyak kan umat nih, banyak manusia tuh. Manusia sekelompok manusia gitu dalam satu manusia. Paham tidak maksudnya nih? Sekelompok manusia itu banyak orang dalam satu orang saja itu Ibnu Taimiyah. Itu itu wah oh, ini kalau kita sebut nukil-nukil tuh bahasanya itu ini apa ulama-ulama itu luar biasa itu ibarat-ibaratnya ungkapan-ungkapannya untuk dalam mengungkapkan siapa Ibnu Taimiyah ini. Sehingga ini tadi kita sebutkan tidak cukup di sini untuk kita sebutkan salah satu. Tapi kelebihan ini ya. Tapi memang itu keadaannya. Nah, gitu keadaannya. Hmm. Sampai misalnya apa Imam Az-Zahabi misalnya muridnya beliau itu Imam Zahabi nanti kalau kita, kalau kita sebut Imam Az-Zahabi, kemudian Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Rajab itu kan muridnya. Dah confirm menjadi orang yang suka pada beliau betul tidak? Nah, nanti kita akan nukilkan apa yang disebut oleh musuh-musuhnya <laughs> yang tidak suka dengan beliau nih. Ha. Kata Imam Az-Zahabi gitu. Beliau nih dalam bidang hadis dah top dah. Jadi hafalannya dah luar biasa gitu. Hafalannya dah luar biasa. Jadi suratu istihdar istilahnya dalam ulama tu, Jadi cepat dalam mengeluarkan dalil gitu cepat dalam mengeluarkan dalil misalnya dia sebutkan permasalahan ini dalilnya ini permasalahan ini dalilnya ini dari Al-Qur'an dari hadis dari sini gitu sehingga kata Imam Zahabi karena kepandian beliau dalam bidang ilmu hadis ini ini belum cakap dalam bidang ilmu tafsir itu tidak belum fikih udah belum ini belum bidang hadis karena Imam Zahabi ini pakar dalam bidang hadis juga begitu kata beliau sehingga tidak salah gitu orang mengatakan kalau hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka itu bukan hadis. Itu kata. Ini Imam Madhabi sebut ini. Imam Madhabi sebut dalam kitabnya Tarikhul Islam. Imam Madhabi itu ada kitabnya Syiar Alamin Nubala dan juga ada kitabnya Tarikhul Islam. Dua-dua ini kitab tebal dalam bidang biografi ulama. Dan di situ disebutkan. Hah? Sehingga tidak salah katanya tidak salah Apabila ada hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka itu bukan hadis. Ini ukuran sampai macam gitu, gitu. <laughs> ukuran keilmuan namanya Ibnu Taimiyah, tapi tidaklah semacam itu ya namanya juga manusia gitu. Tapi ini ukuran ungkapannya gitu. Jadi supaya kita faham gitu karena kita tidak jumpa dengan Ibnu Taimiyah, gitu kan? Kita tidak bermajlis dengan dia gitu. Nah, kalau Imam Zahabi kan bermajlis, itu tidak muridnya. Ibnu Rajab misalnya tadi Ibnu Abdul Hadi misalnya Ibnu Katsir misalnya kan berjumpa jadi tahu gitu keilmuannya kepa apa cepatnya dia kecerdasannya gitu sehingga misalnya apa kitab-kitabnya ini kebanyakan dia tulis dari kepalanya gitu jadi tidak perlu rujuk-rujuk kalau kita kan banyak sekali rujuk-rujukan kita nih buka kitab sana buka kayak itu yang bukan itu yang apa bikin apa makan masa gitu kan makan waktu itu kalau dia nih seperti yang ini nanti kita akan sebutkan ini kan satu majlis saja nih nah, assalamualaikum assalamualaikum waktu asar sampai sebelum maghrib selesai dah ini <laughs> Padahal tadi kita sebutkan kedudukannya ulama luar biasa nih kitab ini. Tapi beliau tulis dari segi dari satu majlis saja. Satu majlis mana satu kali duduk. Maksudnya tidak pergi ke toilet itu maknanya satu kali majlis. Nah, dan waktu itu waktu asar gitu, Nah, terjadilah kedahsyatan gitu kan tulisan yang ini. Nanti kita akan sebutkan ini dahsyat nih kitab ini. Ada cerita aja. Jadi kalau misalnya tidak cukup terpaksa kita sambung gitu ya. <laughs> Ya, kita terpaksa kita sambung ya ini majelis depanca ini ceritanya seru nih beliau sebutkan sendiri dalam majelis apa dalam kitabnya Majmu fatwa kalau tidak salah itu jilid 3 dalam majelis apa Majmu Fatwa beliau ceritakan dengan rinci sekali di situ mengenai kisah beliau tentang ini kitab akidah wasitiah ini bagaimana beliau apa istilah court lah istilahnya di pengadilan gitu pengadilan itu berisi ulama-ulama di situ bukan satu kali majelis pengadilan tiga kali majelis pengadilan nih gara-gara ini Ah, gitu nanti kita akan sebutkan taib insyaallah jadi kembali ke apa tadi sampai mana itu susah nih kita nih Bagaimana tadi Imam Az-Zahabi begitu ini menunjukkan kepandaian beliau kepandaian beliau rahmallahu taala taib taib uh, kalau kita melihat misalnya apa yang disebut oleh uh, orang yang tidak suka dengan beliau orang yang kontra dengan beliau, yakni musuh beliau, rahmallahu taala. Nah, ini kita akan bacakan sekarang nih. Orang yang tidak suka dengan beliau. Kalau tadi Imam Zahabi misalnya kan wajarlah misalnya, misalnya. Tapi kan Imam Zahabi kan thiqah, gitu kan terpercaya. Gimana tidak kita ambilkan? Nah, gitu. Ini sekarang ada namanya Syekh Kamaluddin Azim Lakani. Nah, namanya nih. Kamaluddin Azim Lakani meninggal tahun 727 Hijriah. Berarti kalau udah 720-an itu berarti itu sezaman dengan beliau lah, gitu ya. Sezaman dengan beliau. Kata beliau, "Kana idza su'ila an fannin minal ulumi dhanna ar-ra'i was-sami'i annahu la ya'rifu ghaira dzalikal fan." Ini kata yang tidak suka pada Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Apabila Ibnu Taimiyah ini ditanya tentang satu disiplin ilmu, maka orang yang melihat dan mendengar Ibnu Taimiyah akan menganggap bahwa Ibnu Taimiyah ini tidak mengetahui kecuali disiplin ilmu itu saja. Nah, kita ulangi. Apabila Ibnu Taimiyah ditanya mengenai tentang satu disiplin satu disiplin ilmu banyak betul tidak? Satu disiplin ilmu, maka orang yang melihat dan mendengar akan menganggap bahwa Ibnu Taimiyah ini tidak mengetahui disiplin ilmu kecuali satu saja, kecuali itu saja. Nah, gitu. Spesialis lah, gitu kan? Nah, apa yang dimaksud di sini? Apa yang dimaksud di sini? Nah, ini apa ini perlu apa <laughs> ini perlu eh, apa istilahnya pendalaman nih kata-kata ini dalam maknanya nih gitu kan menunjukkan jadi misalnya masalah hadis gitu kalau ada orang yang bertanya tentang hadis jadi kalau orang spesialis itu itu tidak doktor lah bilang hadis itu tidak PhD bilang hadis misalnya. yang tahun umurnya itu namanya juga PhD itu tidak doktor. Jadi sekian lama begitu kaji hadis gitu kaji. Kalau kita tanya dia pasti dah mantap dah gitu tidak. Apa nih hadis ini sahih apa tidak? Dia tidak akan cukup bilang sahih dia akan begini jalannya begini ini ini begini ini ini semua semua semua semua ada yang ini ada yang ini ini akhirnya sahih gitu kan <laughs> contohnya karena spesialis betul tidak wajar gitu nah kata Kamaluddin ini yang meninggal tahun 727 ini begitu Ibnu Taimiyah jadi kalau ditanya masalah hadis misalnya panjang gitu dia itu maka wajar orang yang mendengar orang yang melihat menganggap ini spesialis ini orang ini spesialis ini saja gitu jadi yang lain tidak tahulah gitu kan Kenapa dihabiskan umur ini? Wajar dia tahu gitu kan karena umurnya habis gara-gara itu. Dokter misalnya, dokter 6 tahun, 7 tahun dia sekolah dokter gitu kan kalau antum tanya apa itu demam. Tidak sama jawabannya dengan kita gitu. Demam itu paling kita tuh ada panas gitu di sini gitu. Kalau dokter tidak penyebabnya ini apa ini obatnya Ma, namanya dokter 7 tahun dia belajar itu tidak wajar. Nah itu anggapan orang gitu penitemia Padahal tidak ternyata. Jadi kok ditanya ilmu hadis begitu juga ilmu tafsir begitu juga fikih begitu juga perbandingan agama jangan salah kita sekarang kan tengok zakir naik itu tidak ah itu kalau kita sebut zakir naik memang itu confirm dia itu dia punya spesialis lah gitu ini temnya tidak lihat kitab-kitabnya tuh ah. itu udah banyak sekali jadi kalau lihat kitabnya itu berarti itu dah memang dah kalau ada doktor PhD apa itu masing-masing kitabnya itu dokter semua tuh <laughs> bagian apa gitu semua Nah, itu kata kita ada ada lanjutannya. Ini ada lanjutannya nih. Katanya wakana sairu al fuqaha wa tawaif idza jalasu ma'ahu istafadu fi madahibihim ma lam yakunu arafuhu min qabl. Nah, ini katanya. Masih banyak nih koma-komanya, cuma cuma itu sajalah. Ini <laughs> banyak sekali. Tapi katanya apabila seluruh kelompok dari kalangan ahli fikih, terus dari kalangan kelompok-kelompok yang lain gitu apabila bermajlis diskus gitu bermajlis dengan Ibnu Taimiyah maka pasti mereka kelompok-kelompok tersebut akan mendapatkan faedah dari Ibnu Taimiyah yang mana faedah tersebut mereka tidak tahu sebelumnya. Nah, ini pun dalam maknanya nih. <laughs> dalam maknanya nih. Nah, perhatikan nih. Apabila apa apabila apa tadi kita sebutkan seluruh, seluruh. seluruh kelompok gitu dari kalangan eh, imam-imam uh, ahli fikih misalnya dari fuqaha ahli fikih kemudian kelompok-kelompok yang lain misalnya kelompok-kelompok yang lain bermajlis dengan Ibnu Taimiyah ini maka pasti mereka akan mendapatkan faidah nah, ini ini kalau ini berarti biasa kan nah, ini yang luar biasanya nih yang mana faedah tersebut mereka tidak tahu sebelumnya gitu baru tahu padahal itu dari mazhabnya gitu misalnya nih. Orang ada imam mazhab Syafi'i gitu datang ke Ibnu Taimiyah. Nih ini maksud daripada ucapan ucapannya nih. Ada orang daripada ulama mazhab Syafi'i berdiskus, diskusi dengan Ibnu Taimiyah. Tentu yang namanya imam mazhab Syafi'i berarti yang dia akan diskusi apa? Mazhab Syafi'i betul tidak? tak akan dia diskus masalah apa yang lain berarti mazhab Syafi'i. Nah, berdiskusi dengan Imam Ibnu Taimiyah, dia seolah-olah imam mazhab Syafi'i gitu sehingga yang ulama yang berdiskusi dengan beliau ini mendapatkan faedah yang mana beliau tidak tahu sebelumnya dia tahu justru dari Ibnu Taimiyah yang bukan mazhab Syafi'i nah, gitu dan kiaskan yang lain misalnya Maliki misalnya Hanafi dah confirm Hambali beliau ini Hambali apa mazhabnya Hambali dari segi asalnya gitu tapi tidak beliau tidak taklid gitu misalnya apa tadi kita sebutkan kelompok-kelompok yang lain misalnya Ash'ari misalnya kemudian apalagi yang lain-lain karena beliau banyak yang debat, banyak yang kaum-kaum Asy'ari yang yang tobat ketika beliau berdebat. Jadi ini ini kata kata Kamaluddin. Nah, Kamaluddin jadi 772 ini ini ini musuhnya ini. Ah, gitu maksudnya tidak. Hah? Tak, ini ceritanya dulu nih awalnya nih ceritanya dan nanti kita akan sebut ada nanti sebut semua. Jadi kita akan sebutkan nih apa penyebab-penyebab dimusuhinya Ibnu Taimiyah nih. Apa penyebab-penyebabnya? Ada yang menyebabkan karena terusik gitu, terusiknya mazhab mereka gitu. Ada yang menyeb, ada yang ada yang disebabkan karena terusik posisi mereka karena kadi-kadi itu kan Ibnu Taimiyah kalau datang gitu masalah nih orang nih. Gitu kan? Atau karena ada urusan pribadi lah gitu kan, ada urusan pribadi. Nah, termasuk katanya termasuk Syekh Kamaluddin ini ada urusan pribadi gitu <laughs> dengan Ibnu Taimiyah. Padahal beliau ini dulu penggemarnya gitu kan, berguru gitu. Tapi ya karena manusia gitu. Taib. Itu kata Kamaluddin. Kemudian kata Al-Imam uh, Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Ini imam juga tapi tidak suka dengan Ibnu Qayyim eh, Ibnu Taimiyah. Uh, ah, katanya di sini lamma ijtama'tu bibni taimiyata ra'aitu rajulan ulumuhu kullaha baina 'ainaihi ya'khudhu minha ma yurid wa yada' ma yurid. Ini kata Ibnu Daki Kal'id. Yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah, yang kontra lah dengan Ibnu Taimiyah gitu. Ketika aku bermajlis gitu, berkumpul, bermajlis dengan Ibnu Taimiyah gitu, dengan Ibnu Taimiyah. Ini kata Ibnu Daki Kal'id. Ketika itu aku melihat seorang Eh, seorang yang seluruh ilmunya di depan matanya. Nah, ini juga ungkapan dalam nih. Seluruh ilmunya di depan matanya. Seluruh ilmunya di depan matanya. Ya khudumin hamayurid dia mengambil apa yang dia inginkan dan meninggalkan apa yang diinginkan begitu dari ilmu tadi yang di depan matanya. Ini kata Ibnu Daki kali. Jadi apa makna ini? Apa maknanya? Jadi maknanya adalah karena Ibnu Taimiyah ilmunya sudah dihafal, istilah kita di luar kepala gitu ya. Ini baru benar tuh luar kepalanya. <laughs> Tapi istilah Ibnu Daki Kalid kan di depan mata gitu kan, di depan matanya. Jadi seolah-olah sudah ada screen di depan matanya gitu. Jadi sehingga dia mengambil dia mengambil apa yang dia mau gitu, dia nukil, dia sebut apa yang dia mau, yang dia tidak mau dia tidak sebut kenapa udah screen di, di itu oh kita sekarang kan screen di depan gitu kan nah, jadi ada scroll scroll apa gitu susah kalau dia tidak langsung gitu ini kata Ibnu Dakiqal gitu karena tidak heran hafalannya tadi sekian hadis puluhan ribu hadis gitu nah, belum lagi wah kata beliau pun satu kali mutolaah gitu untuk dalam bidang tafsir untuk dalam bidang tafsir beliau kurang-kurang membaca kitab tafsir 100 judul kitab tafsir itu itu beliau nutemia. Taimiyah ini dalam bidang tafsir sehingga tak heran kalau dia cakap atau berbicara masalah tafsir ini PhD lah nih doktor nih lebih malah gitu makanya tadi tidak heran disebut Kamaluddin tadi kan kalau ada yang bertanya gitu jadi seolah-olah orang yang bertanya ini mendengar dari jawaban Ibn Taimiyah seolah ini itu saja umurnya dengan tafsir sajalah gitu padahal tidak gitu nah tapi jadi itu uh, mengenai sanjungannya tapi ini belum meninggal gitu ya belum meninggal jadi biasanya orang tuh meninggal meninggal dulu baru sanjungan gitu ya nah, ini kita tertib macam-macam lah tertibnya tape jadi itu sanjungan-sanjungan ulama dari segi uh, orang yang uh, menyukai dari segi orang yang kontra dengan beliau yang musuhin beliau tape Uh, kemudian dari segi tadi kita sebutkan uh, lingkungan gitu tempat beliau atau zaman yang beliau hadapi pada waktu itu. dan ini untuk apa faedahnya kita ketahui zaman-zaman ini sehingga kita mengetahui betul yakni hakikat seorang perjuangan Ibnu Taimiyah sehingga juga kita eh, mengetahui bagaimana dari situlah ulama mengakui betul-betul ilmu il, apa Ibnu Taimiyah ini seorang ulama yang robbani istilahnya ulama robbani betul-betul ulama yang eh, memberikan sepenuh hidupnya gitu untuk agama ini, untuk mendidik, menasehat umat ini, begitu. Jadi kalau kita lihat dari segi uh, apa lingkungan atau dilihat dari segi keadaan sosial uh, dari keadaan politik siasa. Dan ini, ini yang disebut oleh Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu menyebutkan secara rinci keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Ibnu Taimiyah pada zaman itu. Ha, pada zaman itu. Di antaranya dengan ringkas kita sebutkan adalah dari segi politik. Nah, politik. Jadi kalau kita sebut politik berarti kita sebut kekuasaan itu tidak. Jadi kekuasaan pada waktu itu itu dikuasai oleh Tatar, dikuasai oleh Tatar. Mm Nah, ini khususnya pada tahun 656 Hijriah. Mulai daripada 656 Hijriah, yakni eh, apa? beberapa tahun sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Kalau tadi kita sebutkan 661 itu tidak dia lahir. ini Tatar masuk di kawasan Syria itu itu pada tahun 656 Hijriah dan ini adalah masa berakhirnya Daulah Abbasiyah. Masa hancurnya Daulah Abbasiyah. Nah, kita sebutkan Daulah Abbasiyah itu yang menguasai yang berkuasa secara uh, resmi gitu ya, tapi secara kekuasaan pada waktu ini beliau dah melemah, mereka dah melemah. Jadi masuknya Tatar dah selesai dah. Gitu. Masuknya Tatar dah selesai. Itu pada tahun 656 eh, Hijriah. Terus uh, pada waktu yang sama, ini tidak jauh dari situ, Tatar dah masuk, kaum Salib pun masuk. Kaum Salib, yakni kaum Kristiani itu tidak dari Romawi dan sebagainya, al-Ifrinj istilahnya dalam bahasa Arabnya itu. Romawi dan sebagainya Nasrani, itu pun masuk dan itu pada waktu itu perang salib istilahnya. Perang salib. Dan beliau lahir pada waktu itu perang salib yang keempat karena perang salib kan yang panjang itu tidak. Nah, pada waktu itu dia lahir ini perang salib yang keempat dan memang pada waktu itu eh, kaum muslimin sedang berada di puncak, berada dalam kemenangan untuk perang salib. Tapi Tatar ini masih menguasai dan apa Damaskus, Syria dan sebagainya negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Khususnya apa Damaskus ini. Terus itu dari segi uh, apa namanya? Uh, politik, dari segi sosial kemasyarakatan, masyarakat. Karena Tatar Nidah menguasai gitu, Jadi kan percampuran itu tidak bercampur dah. Kalau udah campur berarti selesai masalah Uh, gitu. Sama dengan kita nih bercampur dengan apa istilahnya orang-orang barat misalnya, itu masalah juga. Gitu. Jadi kalau udah banyak bercampur, banyak bercampur jadi apa ada uh, negatif yang akan muncul gitu. Mungkin dari segi akhlak gitu, dari segi bahasanya hilang, dari segi bahasa Arab maksudnya, dari segi akidah dan sebagainya banyak pengaruh. Terus termasuk sosial di situ kemasyarakatan kemasyarakatan disebut juga kaum sufi di situ banyak sekali. Kaum sufi, kemudian mazhab-mazhab Asy'ari itu banyak juga di situ. Nah, banyak. Ini salah satu yang dengan ringkas kita sebutkan keadaan yang digambarkan yang diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Terus kalau dilihat dari segi ilmiah, ilmiah keilmuan gitu. Uh, ulama banyak gitu, tapi ulama yang taklid, yang kebanyakannya taklid. Artinya apa taklid ini? Taklid hanya sekedar menukilkan saja. Menukilkan tapi tidak meneliti apakah ini benar apa tidak, apakah sesuai apa tidak gitu. Begitu. Jadi ada ulama tapi hanya menukilkan saja, menukilkan menukilkan saja. Jadi beda antara orang yang menukilkan saja tanpa orang yang paham apa yang dia nukilkan gitu. Artinya meneliti gitu, apa yang dia nukilkan paham gitu. Nah, Ibnu Ibnu Taimiyah ini tidak. Dia menukil dan dan dia juga apa istilahnya kritis istilah kita artinya beliau detil terhadap apa yang beliau nukil beliau faham gitu sehingga tidak heran dan insya Allah kita akan sebutkan bagaimana beliau menang terhadap debat-debat atau di dalam court kalau kita sebutkan dalam pengadilan dan beliau berhadapan dengan ulama-ulama sekian banyak ulama di situ. Tiga kali debat, tiga kali majlis, tiga kali pengadilan, tiga kali itu beliau menang. Begitu. Tidak heran kenapa? Karena memang dah paham gitu. Dari hafalan, dari nukilan, wah semua. Nah, itu itu. Sehingga Ibnu Taimiyah pada waktu itu muncul jadi sorotan gitu karena keadaan ilmiah seperti itu. Jadi ilmiahnya semacam tadi, ilmiahnya taklid gitu. Jadi ketika Ibnu Taimiyah muncul, jadi seolah-olah oh ini baru gitu katanya, padahal tidak baru. Tidak baru. Dan dah kita sebutkan katanya sendiri Ibnu Taimiyah, aku tidak mendatangkan halal yang baru gitu katanya. Dah, ini jadi tidak heran beliau muncul menjadi sorotan, beliau ini sebagai apa? mujaddid atau pembaharu. Mm -mm jadi pembaharu itu dari segi yang mencintainya dari segi yang memusuhinya dah confirm dah ada benci gitu ini apaan gitu datang baru-baru padahal tidak baru diterbukti dari nukilannya ini tidak baru nah, ini dari segi lingkungan kalau kita dengar ringkas kita berbicara masalah ujian yang beliau hadapi sehingga beliau meninggal dunia dan ini seperti yang terakhir ini bab ini taib jadi ujian beliau beliau rahimahullahu taala diuji dengan banyak ujian. Jadi sebelum beliau menulis kitab ini, beliau pun sudah diuji. Beliau sudah dipanggil oleh kodi atau oleh oleh sultan. Ada kitab namanya uh, Al-Hamawiyah. Jadi Akidah Al-Hamawiyah namanya. Kitab Al-Hamawiyah. Kalau ini kitab Al-Wasitiyah betul tidak? Ada namanya Hamawiyah. Ada namanya. Tapi kalau ada kesempatan kita akan bahas. Kalau ada gitu kan. Ada namanya kitab Hamawiyah. Jadi beliau tulis itu pun untuk kawasan Hama. Namanya kawan, kawasan Hama di Syria betul tidak? Di Syria. Nah, itu kitab beliau tulis. Setelah beliau tulis masalah akidah juga. Jadi karena tadi kita sebutkan lingkungan keadaan ilmiahnya keadaan ilmiah yang taklid gitu, yang taklid gitu jadi ketika beliau menulis ini seolah-olah baru gitu, padahal tidak baru, dipanggil oleh sultan. Beberapa kali debat di, diadili, didatangkan kadi-kadi, ulama-ulama gitu didatangkan untuk Hamawiyah nih, untuk Hamawiyah. Menang, Ibnu Taimiyah menang. Jadi dalam debatnya, dalam diskusinya menang. Terus tidak lama setelah beliau menulis Hamawiyah gitu, beliau tulis Wasitiyah nih. Lebih geger lagi, lebih gempar lagi Wah ini sebab itulah lebih dahsyat lagi setelah tadi itu lebih dahsyat. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan khususkan ini apa kita akan sentuh sedikit mengenai nanti ini pada uh, pertemuan depan insya Allah nih. Taip. Jadi beliau gitu ya pada tahun 705 Hijriah. Ah, uh, 705 Hijriah. Uh, mulailah beliau ini di situ beliau debat gitu dipanggil oleh sultan, dipanggil di pengadilan gitu, diadili oleh sekian banyak ulama gitu. Tapi 705 Hijriah. Nah, kemudian pada tahun yang sama nih beliau dipanggil oleh sultan yang ada di Mesir. Karena apa sultan-sultan ini apa namanya tidak suka dengan gerakan-gerakan Ibnu Taimiyah ini, tulisan-tulisannya. Hmm. Dan ini apa akibat atau salah satu di antara lingkungan yang yang perlu juga diketahui karena pada waktu lingkungan beliau ini karena Abbasiyah dah hancur, jadi sultan-sultan ini yang berkuasa gitu. Sultan-sultan ini yang berkuasa nih. Di Mesir ada sultannya, di Syria ada sultannya, sultan-sultan lah gitu. Jadi berkuasa. Nah, setelah 700 apa tahun 705 Hijriah ini sultan yang ada di Mesir memanggilnya. Ya, tentu dengan kerjasama dengan sultan yang ada di Damaskus, di Damsik, di Syria. Dipanggil di situ. Di situ dipanggil untuk apa? Karena pada tahun yang itu kan tidak ada yang mengalahkan Ibnu Taimiyah berdebat di pengadilan beliau menang gitu. Di court Damsik menang gitu. Tiga kali majelis menang. Dipanggil di Mesir, siapa tahu nih kalah kan? Dipanggil oleh Sultan Mesir. Sultan Mesir panggil kadi-kadi yang ada di situ, yang top-top gitu. Panggil. Kata Ibnu Taimiyah, ini siapa nih orang-orang ini katanya? Nah, jadi katanya orang yang yang apa? Eh, yang tidak suka artinya orang yang akan membantah. Jadi orang yang akan berdebat denganmu dan Ibnu Taimiyah tahu orang ini membenci dia. Kalau yang di, di, di apa yang di Damas apa di Damaskus tadi di Dimaski Mask tadi ada kodi-kodi yang memang netral apa istilahnya tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Jadi beliau ingin berdebat karena apa? Karena tengah-tengah. Kalau sikapnya bertengah-tengah tengah-tengah istilahnya apa? Sub, subjektif lah istilahnya. Jadi istilah tengah-tengah itu jadi dia beliau mau gitu. Karena masih ada akal dan juga niat baik, mm -mm, niat baik di situ. Nah, kalau di Mesir Ibnu sebut oh kalian kalian tidak adil gitu katanya. Bagaimana mungkin saya akan berdebat dengan musuh gitu, dengan yang tidak suka dengan saya gitu. Jadi kalau orang yang tidak suka dengan saya berarti apapun yang saya sebut salah gitu. Sehingga saya tidak mau debat. Ini pada tahun 705 Hijriah di Mesir. Itu. Akhirnya sultan bilang, "Oke, okay, kalau kamu tidak mau debat, kalau kita tidak mau debat, antara dua pilihan gitu, debat atau jil, penjara." Gitu. Debat atau jil atau penjara. Oke okay lah, pilih jil, pilih penjara, <laughs> masuk penjara nih. Intinya apa penjara? Ah, gitu. Terus pada tahun 707 Hijriah, ini sekitar dua tahunan gitu di situ, kurang lebih gitu keluar dari jil, keluar dari penjara. Ah. tapi pada tahun akhir tahun ini 707 Hijriah orang-orang sufi itu yang ada di Mesir gitu itu pun tidak rela sepertinya Ibnu Taimiyah keluar daripada penjara nih tahun 707 Hijriah nih jadi beliau ah, mereka tuh berusaha untuk mempengaruhi sultan gitu nah, supaya bungkam atau diamkan Ibnu Taimiyah artinya jangan sampai gerakannya luas gitu jangan sampai berbicara menulis lagi jangan sampailah entah mau dipenjara mau dibuang terserah gitu ini sufi ini pekerjaannya akhirnya karena sudah masa tahanannya sudah selesai sudah keluar jadi eh, apa namanya sultan yang di Mesir bilang tersebut dah kamu pulang sajalah ke Damsik ke Syria karena ini orang-orang sufi dah tidak suka di di Mesir nih orang tidak suka Ibnu Taimiyah tapi masalahnya sultan yang di Dimas Damsik juga tidak suka Ibnu Taimiyah begitu tidak suka Ibnu Taimiyah jadi udah udah udah tidak suka tidak suka akhirnya masuk penjara lagi dah masuk penjara di Mesir mm Hah? Ah, tapi tidak diterima di Syria. Ah, tidak diterima di ah, masih di Mesir. Jadi mau ke <laughs> Syria tidak diterima di situ. Jadi udah di penjara di Mesir. Mm -mm. Tapi tidak lama di situ. Jadi pada tahun misalnya 709 eh, Hijriah, jadi 709 Hijriah, setelah keluar dari penjara, beliau ini sekarang tidak di penjara lagi, tapi dibuang. Istilahnya kita juga pembuangan itu tidak dibuang dulu pejuang-pejuang kita diasingkan istilahnya. Pada waktu itu Mesir kan di Kairo. Itu dipunya apa? Kapital ibu kota dia di Kairo. Nah, dibuang di daerah atau diasingkan di daerah Iskandaria. Daerah Iskandaria. Nah, karena di daerah Iskandaria ini masih agak tenang gitu, tidak ada kelompok-kelompok misalnya yang sufi dan sebagainya. Karena apa istilahnya pure gitu ya, murni gitu ingin menuntut ilmu. Jadi namanya Ibnu Taimiyah kan apa tuh ilmiah begitu ya eh, kemudian keilmuannya demikian sehingga tidak heran orang pun di situ takjub kagum dengan dia akhirnya banyak menuntut ilmu di situ banyak yang menuntut ilmu di Skandaria mm nah pada tahun yang pada uh, uh, setelah tujuh uh, setelah tujuh bulan gitu di Skandaria banyak muridnya di situ Nah, sultan yang ada di Mesir yang pernah memenjarakan beliau diganti oleh sultan yang bernama Nasir Qol, Nasir Qalawun nama dia. Sultan Nasir Kolawun. Ini, ini Sultan Nasir Kolawun ini meninggal tahun 741 Hijriah dan Sultan Kolawun ini adalah salah satu sultan penyokong pendukung Ibnu Taimiyah. Begitu. Akhirnya dia tidak rela di situ kan jauh dari Kairo. Jadi dipanggil dia ke dari Iskandaria ke Kairo karena ini penyokong pendukung daripada Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah. Nah, singkatnya pada tahun eh, 720 sampai 721 pada tahun 720 721 nih tahunnya gitu ya beliau masuk penjara lagi masuk penjara lagi nah itu disebut nih masuk penjara lagi Kenapa masuk penjara? Karena ada fatwa-fatwa beliau yang tidak sesuai dengan kadi-kadi yang ada. Jadi fatwa beliau masalah talak ini masyhur sekali ini. Masyhur sekali. Jadi beliau ini banyak sekali sebabnya di penjara, sebab akidahnya, sebab mazhab fikihnya gitu. Sebab apa lagi? Nanti kita akan sebutkan. Jadi salah satu sebab beliau di penjara itu adalah pada tahun sekitar uh, tahun 721 tadi kita sebutkan masuk penjara gara-gara fatwa beliau yang mengatakan orang yang bersumpah talak tiga itu jatuh satu talak itu kan kalau pendapat ada pendapat yang masyur misalnya kalau udah sebut aku talak kamu talak tiga berarti dah tiga talak itu tidak nah ini Ibn Taimiyah berpendapat satu itu talaknya satu talaknya dia masyur dalam bab fikih intinya tak diterima oleh kadi-kadi yang ada nih muskilah nih orang nih gitu kan Mungkin itu tadi tadi kita sebutkan sebab-sebab Ibnu Taimiyah tidak disukai. Nah, karena terusik gitu kadi-kadi yang ada itu masalah. Jadi di penjara dia. Nah, keluar gitu, keluar dari penjara ya sekitar keluar di penjara kemudian sekitar tahun eh, uh, 726 Hijriah pada bulan Sya'ban masuk penjara lagi. Masuk penjara lagi. Masuk penjaranya apa nih? Gara-gara ada yang fitnah beliau mengenai ziaratul kubur haram. Ziaratul kubur, tawasul kepada sampai ziarah na kubur Nabi SAW fitnah beliau itu beliau haram katanya. Fitnah beliau sampai begitu. Pada bulan Syaban tahun 726 Hijriah masuk penjara Syria, masuk penjara Syria. Jadi penting untuk mengetahui tahun-tahun ini. Sebab apa? Sebab nanti kita akan sebutkan atau sekarang lah kita sebutkan ini kita sebut 726 Hijriah di bulan Sya'ban dan ini seluruh cerita murid-muridnya Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Hadi dan lain-lain daripada murid-muridnya menceritakan beliau las masuk penjara tahun 720 Hijriah bulan Sya'ban. Di, di Damaskus. Ya di Damaskus. Gitu. Ini penting kita tahu nih tahun ini dan bulan ini kenapa? Karena ada fitnah yang masyhur mengenai Ibnu Taimiyah yang mengatakan tafsir beliau tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak. Nah, tafsir turunnya Allah Subhanahu wa taala ketika itu katanya kata fitnah tersebut beliau ditanya bagaimana nuzul turunnya Allah dari langit dari langit ke bumi. Katanya kata Ibnu Taimiyah menurut cerita ini turunnya Allah ke bumi sepertinya saya turun dari uh, uh, dari mimbar ini itu katanya. Itu riwayat cerita daripada Ibnu Batuto, Ibnu Batuto namanya itu. Ah, Ibnu Batuto yang Ibnu Ibnu Batuto ini masuk taib masuk di Damaskus, masuk Damaskus pada tahun ini tahun 726 atau lebih sedikit gitu, tapi ada yang menyebutkan 727, ada yang menyebutkan tahun yang sama tapi bulannya yang lain. Nah, ini kita ketahui, kita perlu ketahui kenapa? Karena kalau yang menceritakan itu tahun datangnya atau bulan datangnya lain, kemudian yang diceritakan itu tempatnya lain, berarti ceritanya lain juga. Nanti kita akan sebutkan dah. Artinya apa? Tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Karena bulan Syaban ini dah ada dah ini dah. Dah masuk penjara dah. Kemana mungkin mau nafsir-nafsir apa gitu kan? Nah, jadi itu semua itu apa fitnah-fitnah belaka, fitnah-fitnah saja dan insya Allah nanti kita akan sebutkan fitnah-fitnahnya. Terus pada tahun eh, uh, 728 Hijriah, masuk tadi 726 Hijriah, 728 Hijriah, beliau makin ketat di dalam penjara makin diketatkan. Artinya apa? Tidak boleh ada yang menziarahi beliau. Tidak boleh masuk kitab-kitab. Tidak tidak boleh menulis gitu. Tidak boleh menulis. Hmm yakni pada tahun 726 Hijriah ini antara 726 ke 728 ini bukan beliau saja yang masuk penjara. Itu murid-muridnya pun ada sebagian masuk penjara di antaranya Ibnu Ibnu Qayyim. Di antaranya Ibnu Qayyim, tapi beliau ada yang dilepaskan terlebih dahulu. Ada yang dilepaskan terlebih dahulu. Nah, Ibnu Ibnu Taimiyah sampai 728 Hijriah ini masih di penjara. Dan tadi ketat tadi kita sebutkan, tidak boleh diziarahi, tidak boleh menulis, tidak semua semua tidak boleh sehingga beliau pada waktu itu sakit gitu. Pada waktu itu, sekarang tuh berapa umurnya dah? Dari dari tahun 661 ke 728 berapa umurnya dah? Berapa umurnya tuh? Sekitar 60 lah ya. Sekitar 60. Nah, sehingga beliau ini banyak jihadnya balak pasnya udah umur tua gitu. Beliau sakit di penjara. Akhirnya pada malam Lailatul Isnin, malam Senin gitu malam Senin pada tanggal 20 Zilqa'dah pada tanggal 20 Zilqa'dah malam Senin tahun 728 Hijriah beliau meninggal di penjara. Meninggal di penjara. Malam Lailatul Isnin malam Senin tanggal 20 Zilqa'dah tahun 728 Hijriah berarti umurnya sekitar 62 tahun sekian gitu ya. Mm -mm. Iya, sekitar gitu. Jadi beliau meninggal di penjara jadi meninggal di penjara, dimandikan di penjara, begitu. Karena banyak murid-muridnya, orang-orang yang suka pada dengan beliau yang akan menjadi sekian ribu orang. Kan tidak mungkin di penjara disolatkan. Akhirnya dikeluarkan di masjid untuk disolatkan. Karena banyak sekali ribuan orang yang menyolati beliau. Karena ini adalah salah satu di antara ciri gitu, ciri orang yang meninggal husnul khatimah yang baik meninggalnya itu banyak orang yang menyolatkannya begitu jadi ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari sisi kehidupannya secara umum gitu kan. Secara umum saja. Nah, adapun secara rinci wallahu alam gitu. Ya. Apa kalau ada waktu nanti insyaallah taala khususnya berkaitan dengan uh, al-aqidah al-wasithiyah ini insyaallah taala terpaksa gitu ya. Kita sambung pada pertemuan depan insyaallah taala karena perlu untuk kita ketahui yakni uh, kisah daripada akidah al-wasithiyah ini kemudian juga ada kisah-kisah fitnah-fitnah beliau yang lain juga perlu untuk kita ketahui supaya apa supaya lebih kita dalami kehidupan hakikat dakwah Ibnu Taimiyah ini supaya apa supaya kita tidak seperti orang awam lain gitu orang-orang yang lain gitu hanya sekedar mendengar nama tapi tidak tahu nah, dan insya Allah setelah itu baru kita akan masuk kepada yakni kitab kita yakni kitab al aqidah al wasatiyah jadi kita akan lebih faham kedudukan penulisnya. Tadi kita sebutkan kan ulama e, menyebutkan ada dua alasan utama kenapa Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini menjadi kitab yang sangat berharga sekali. Pertama karena kandungan ilmiahnya yang sangat luas, yang besar, yang kedua kedudukan penulisnya yang sangat tinggi dari segi kedudukan ilmiah beliau dan tadi sebagiannya sudah kita rincikan, sudah kita sebutkan, sudah kita nukilkan dari ucapan-ucapan ulama baik yang pro maupun yang kontra terhadap beliau rahimahullahu taala. Masuk ibadah itu. Hmm. Uh -uh. Jadi itu sisi ibadahnya belum kita sebut sisi ibadahnya belum kita sebut. Jadi banyak. Dan maksudnya ketenangannya karena keikhlasan dalam menulis juga. Oh tidak. Jadi apa masalah keikhlasan itu disebutkan oleh ulama salah satu di antara ciri keikhlasannya adalah diterimanya kitab ini dari zaman ke zaman. Hmm. Jadi ini adalah ciri daripada uh, keikhlasan seorang penulis. Keikhlasan seorang penulis walaupun kita tidak bisa pastikan, tapi ini adalah ciri zohir diterimanya atau ikhlasnya penulisnya. Dari zaman ke zaman diterima oleh orang di zaman tersebut gitu. Misalnya Imam Bukhari misalnya diterima dari zaman ke zaman berarti itu kemungkinan hasil daripada ikhlasnya beliau dalam menulis gitu. Imam Nawawi misalnya, Riyadhus Shalihin misalnya atau Arba'in Nawawi dari zaman ke zaman gitu diterima. Dan ini menunjukkan keikhlasan beliau rahimahullahu taala dalam menulis walaupun tidak bisa kita pastikan tapi ini adalah ciri daripada zahirnya. Nah, Amin disebutkan oleh ulama gitu saja banyak yang disebutkan ketika menyebutkan uh, apa eh, ulama-ulama uh, biografi-biografi ulama Syekh Utsaimin juga menyebutkan kemudian masyarakat masyarakat kita yang lain dan juga ulama-ulama yang sebutkan biografi juga menyebutkan jadi di antara ciri-ciri dan ini masyhur kaidahnya masyhur sekali Taib jadi rasanya karena sudah jam segini jadi terpaksa kita uh, pending pembahasan mengenai uh, yang berkaitan dengan al-aqidah al-wasitiyah ini dan insyaallah taala pada pertemuan depan kita akan lanjut mengenai cerita sedikit gitu ya berkaitan dengan uh, apa yang terjadi cerita-cerita riwayat yang terjadi dengan al-aqidah al-wasitiyah ini dan juga sisi kehidupan fitnah-fitnah yang ada yang lain yang tidak tadi sempat kita sebutkan mengenai Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ